Alhamdulillah kembali kita bersama dalam Tadarus Al-Quran Untuk sore ini kami berikan kesempatan untuk kelas C Kelas C adalah ibu, bapak, adik-adik atau siapa saja yang sudah lancar membaca Yang belum lancar mohon maaf untuk tidak masuk di kelas C Masuk kelas B besok Kami akan mencoba kembali surat Al-Muzammil Surat ke-73 Surat ke-29 ya Surat ke-73 Surat Al-Muzammil Kita coba kembali untuk diulang-ulang Baik, pelajaran pertama kami sampaikan Syekh Al-Khusayfi kami eh, sampaikan untuk Anda بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ۖ شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه ۖ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن Sudah al-Latim Demikian tadi pelajaran yang pertama surat ke-73, surat Al-Muzammil. Bukan mujamil Muzammil, ya. Baik, untuk kelas C ya, kami berikan kesempatan uh, syaratnya setiap kali mau baca tolong disebutkan surat dan ayatnya ya untuk memberikan informasi kepada yang lainnya. Jadi masuk Silakan surat keberapa, ayat berapa gitu ya. Baik, untuk kali ini kita coba dari ayat pertama dulu, surat ke-73.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 Allahumma aftah alaina hikmatika wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يبوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik di 85904785 silakan untuk kelas C ibu dan bapak siapa saja ya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar jadi kelas C Selalu kami daftarkan nama-namanya uh, Siapa yang sudah lancar membaca apa belum Baik, sudah ada yang masuk Mas Jaka Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa ini?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 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا Baik, terima kasih Bu. Hmm. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Mhm. Di 85 9047 85 kami berikan kesempatan. Jangan lupa dengan pelajaran tajwidnya. Ya, ya, alif lam ada berapa? Ada alif ya, hukum alif lam. Ada dua alif lam komaria, ya, alif lam samsiah. Ada alif lam yang dibaca, ada alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang dibaca komaria, ya, kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf komaria yang 14 itu ya. Baik, Assalamualaikum. Halo. Iya. 8564325 ya. Kita catat di sini. Kalau mau masuk silahkan radionya dikecilkan. Saya catat di sini 856 43 titik-titik. Ya. Jadi tidak bisa macam-macam ya. Kalau mau masuk ya silahkan. E, barangkali e, dengarnya di radio tapi radionya dikecilkan. Hmm. Jadi silahkan ayat ke e, eh, 12 ya. Kita coba dari inna inna ladaina ayat ke-12 surat ke-73. Ini tentang orang yang tidur. Suruh dibangunkan tidur malam, suruh sholat malam. Ini Rasulullah ya. Baik, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Siapa ini? Uh, uh, Ibu Haja Fadila. Uh -huh. uh, saya mau jadi uh, ikut ya maksudnya mau mengaji juga. Silakan. Iya, tapi belum tahu suratnya surat apa? Surat ke-73, surat Al-Muzammil. 73? Iya. Maaf Ustaz, saya cari dulu. Oh, cari Ustaz, dulu nanti Mas. Iya, baik. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Al-Muzammil, ya diulang-ulang dari tadi. Yang masuk syaratnya juga harus mengucapkan nomor surat. Nama surat dan ayat. Ini ya, untuk estafet memberikan informasi. Halo? Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam nih, Boleh silakan Ibu Abdillah nomor berapa? Nomor 20 Nomor 20 Surat berapa? Surat ke-73 Surat apa? al muzamil Ayat ke berapa? Ayat ke-12 12 Silakan Inna dadaina A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za gussatin wa azab Tiu-nya jangan ragu. Ya, kusotiu gitu. Tiu-nya jangan ragu, jangan ditahan. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبي Akhzau, akhzau, nyamber. فأخذناه أخذا وبيلا وك فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر As-sama'u munfatirun bih. Gitu. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة Jangan taz, taz, taz Taz. biasa aja Zal. Tidak Taz. tidak dikolkolahkan ya, bukan huruf kolkolah. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Baik, matobi ketemu hamzah? Mat wajib pun ya Matobi ketemu hamzah? Mat wajib pun pasti. Ya. Mutasil. Eh, mutasil. Halaman? halaman 38. Nomor? Nomor 1. Mad tobi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Mad jais mun Baru eh, itu. fasil, ya. Jais mun, mun fasil. fasil. Halaman? Halaman 38 ini Ustaz. Nomor 2. Nomor 2. Mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mad adli sukun. Mad adli sukun. Mad tobi'i ketemu huruf bertasid. Um, Badla. musakol kalimat. Halaman? Halaman 4 empat puluh satu empat puluh nomor eh, enam empat puluh Itu. Iya. Iya, sudah. Makasih ya. ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang siap ditanya, ya jangan takut ya, yang mah enggak. Yang penting e, kuncinya, syaratnya kelas C adalah sudah lancar membaca. Belum lancar jangan besok ya kelas B. Gitu. Kita teruskan surat Al-Muzammil ya surat Al-Muzammil ayat ke-20. Satu ayat tapi panjang, cukup panjang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Ya, dengan Santi, Pak. Santi, nomor berapa? Iya. Sudah? Saya belum belum masuk. Sudah bisa baca? Insya Allah. Baik, silakan. Ayat ke berapa? Apa, Pak? Ya. Suratnya apa? Saya yang tanya surat ke berapa? Oh, <laughs> saya mm -hmm. belum nyimak. Hmm, nyimak dulu ya. Oh, iya. Nah, nanti masuk Terima lagi. Baik. Surat ke-73 ayat ke-20. Tolong disimak dulu sebelum masuk ya, biar tidak bertere-tere. Suratnya surat ke-73 ayat ke-20. Syaratnya adalah lancar membaca. Tajwidnya pintar ditanya mah enggak, enggak enggak apa-apa ya kalau belum bisa mah. Aduh, radionya dikecilkan Ibu aja. Aduh, radionya tolong dikecilkan ya. Baik, dari ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. In gunnah. Inna ladaina angkalau wajahima. Angkalau lau wajahima. Wa tu'ana tiu tiu Tiw, berasa ya Abdillah, jangan ti. Tiu. وطعام ذَا غصة وَعَذَابًا وَعَذَابًا أَلِيمًا أَلِيمًا dua patah dibaca satu kalau dihentikan mad iwad ingat itu e, baca baca betulnya nggak disentak itu baca baca biasa baca untuk pemuda kalau sudah lancar wa ذَا wa وَعَذَابًا Anima gitu. Sekarang baca diputus-putus ini lagi belajar untuk pemula juga ya yang nyimak. Yauma tarjuful ful. Yauma tarjuful ardu wal jiba walnya dibaca alif lam komariah. Wal jibalu wal jibalu wa kanatil jibalu kakhitha di ujung lidah. bam mahila. In gunnah. Setiap nun dan mim bertasid gunnah ditahan. Genah katanya. Itu baca idmun fasil matobi ketemu alif. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan dan kata ketemu ain huruf idhar. Shin syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadhal fa'akhadh fa'akhadnahu akhdahu wabila fa'af فكيف تتقون إن كفرتم إن كفرتم يوما يجعل الولدان shiba shiba ya latihannya kalau sudah mantap nggak usah begitu banget di situ ada nun iwad boleh uh, disambung dari awal di, di wasol yaj'alul wildana shibanis ya yaj'alul wildana shibanis sama mufasirun bih boleh juga as-sama as-sama as-sama mad ketemu hamzah mad wajib muttasil halaman 38 nomor 1 as-sama mufasirun bih jangan dipanjangin. Kana wa'duhu maf'ula. Hu mad sila ko sirah. Maf'u'u mad bi la mad i wad. Dua patah dibaca satu kalau dihentikan mad i wad namanya. Kalau nggak dihentikan berlakulah hukum tanwin. In gunnah setiap nun dan mim bertasdid gunnah halaman 13. Gunnah dibaca tiga, dibaca double, dengung ke hidung gunnah, dan panjang. Panjangnya berapa? 1 sampai 1 alif setengah atau 2 sampai 3 harokat. In hadhihi. Hadhihi itu ha itu semuanya sama itu. Ha dada dua-duanya. Hadhihi. Tapi e, beda namanya. Yang berdiri di atas ha, ha pertama itu mad asli. Sedangkan di hi yang kedua itu mad silah siroh. Jadi mad silah siroh umumnya adalah di hadomir. Hadomir apa? Hak kata ganti. Dia. Dia untuk laki-laki ya. Lahu baginya. Itu. Syaratnya Marsila kosiro tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Innaha inna tal taz tazkirah. Faman sya'at takhada ila rabbihi. Rabbihi. Rab, rab, rab. Rabbihi. sabila sabila. Baik. Yang masuk tolong sebutkan nomor ayat dan nomor surat. Ya, nomor suratnya 73. Nomor ayatnya 20. Kalau belum tahu, turun dulu sampai tahu ya. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Uh, Radionya dikecilkan. Baik. Surat ke berapa? Surat pertama, Ustaz. Bukan. Yang pertama ini. Hmm? Yang pertama aja saya baru nih. Oh enggak, ini lagi meneruskan. Oh, teruskan. Ayat ke-20. Oh, iya, iya. Surat ke berapa? Uh, eh, inna ya. Surat ke kedua ayat 20 itu bukan inna, itu ya 19 itu. Inna rabbaka yang satunya lagi. Oh, itu situ pas Radionya dikecilkan, Ibu. Ya. Radionya dikecilkan. Oh ya, sebentar. Iya. Radionya dikecilkan ya. Dari ayat ke-20. Mhm. Siya Iya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail. Iya. Surat ke berapa, Ibu? Surat ke uh, pas ayat 20. Surat ke berapa itu ayat? Oh, surat yang mana yang? Iya, yang akan kita baca kan tadi syaratnya harus tahu suratnya. Surat ke berapa? Oke, okay, Ibu karena pertama nanti harus iya. turun. Surat ke-73. 73. Surat Al-Muzammil. Oh iya. iya. Ayat ke? Ke-73. Masya Allah. 21. Ayatnya ke-20, oh, iya, 21 ya. Ibu. Iya. Tolong dikonsentrasikan ya. Mm -mm. Jadi nama surat sama ayat eh, diinformasikan untuk saudara yang lain yang nyimak. Oh, Silakan Ibu ya. Iya. Ibu karena pertama ya oke lah apa-apa. Lain iya. kali tahu nomor suratnya ya. Oh, iya. Nomor surat sama nomor ayat. Saya sebutkan kan surat ke-73 ayat ke-20. Iya. Inna rabbaka. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sus. Sulusail. Sulusail. Dari ming. Ya. Min sulsail. Bukan. Lu-nya itu sukun. Buka, eh, domah Oh, bukan bukan sukun. mati. Bukan. Do- itu domah. Sulusail ya. Baik, silakan. Min. من Ya. ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن Di maknya tidak boleh berhenti ya. ya Ah, dari maknya disambung. Faqra'u ma tayas ma tayas nyambung. ya Ya, jadi faqra'u. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أ- علم أن سيكون منكم مرضى و Mingnya kalau ketemu kaf banget. Ming oh, iya. ketemu kap dan kop ya, angnya banget. Iya. Alima an eh, sayakunu minkum marudha wa akharun. Nyambung aja karena itu wakaf lah. Kalau kepaksa berhenti diulang. Iya. Baik, silakan. Alima an eh, sayakunu minkum marudha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah من فضل الله Min fadlillah. من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Diulangnya Dari Bu Akimus boleh. wa وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا Nanya satu alif. Hasana. Korban hasana. Panjang satu alif. Mad apa? قرضا حسنا Ko, ko, korban. قرضا Bukan kardon. Ko. Ko kardon. Oh, i- ini Korban. eh, Ifa Bukan, itu dibacanya kokof, bukan kardon, korbon. Iya, iya. Wa aqridullah korban. Korban hasana. Nah, itu dibaca satu alif panjangnya, ya. dua patah dibaca satu jika dihentikan disebut mad i belum tahu ya tajwidnya. Ya. Iya. Mad iwad itu namanya. Oh, ya. mad iwad, iya. Nah, itu mad iwad itu, itu setiap ya. ada patah dua kalau dihentikan dibaca satu, satu. disebut mad Mad Iwad. Mad Iwad ialah? Kok belum tahu. Itu yang saya bilang. Mad Iwad ialah dua patah iya. dibaca satu kalau ya. dihentikan. Dua iya. patah dibaca satu kalau dihentikan disebut mad? Mad Iwad. Mad Iwad ialah dua patah? Dua patah. Dibaca? Dibaca. Ah. <laughs> Ya sudah diteruskan. Ya. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Tajidu. Hmm. تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Bukan do, itu zo. Ya, kalau do, so titik. Ini to. To titik zo z h u. Zo- Huwa huwa khairan wa a'za za wa a'zama ajra. Hmm. هو خيرا وأعظم أجرا Ya. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Saya nggak ada bisa bisa baca Quran, tajwidnya belum paham belajar ya. Iya, iya. Ibu nomor 50 ya. Nomor? 50. Iya. Kalau nanti ditanya nomor berapa? Nomor 50. 50. Oke. Okay? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahul Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yuk, di 85904785 silakan sebutkan nomor suratnya. Nomor suratnya 73 ayatnya ayat 20 diulang-ulang. Jadi itu ya. Flashback selalu setiap kita akan baca apa eh, yang telah kita baca diulang lagi kan tadi dari ayat 1 sampai ayat 19 sekarang ayat 20 satu ayat aja itu kita ulang-ulang di sini ada pernyataan bahwa kita membaca Al-Qur'an ya e, bacalah Al-Qur'an yang mudah itu ya. dari apa yang kita bisa gitu. jangan mempersulit diri tapi meningkatkan kualitas juga baik gitu kan ya itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Ini lagi sholat tuh jangan mentang-mentang lagi sholat bacaannya bagus. Kemudian kita panjang-panjangkan bacaannya. Harus lihat di belakang ada eyang-eyang enggak, ada anak-anak enggak gitu ya. Jadi Islam itu Masya Allah, ibadah itu situasi dan kondisi. Kalau lagi sendiri Rasulullah ibadah itu Masya Allah Rabbi sampai bengkak-bengkak kakinya, jidatnya sampai berbekas. Tapi bukan didagor-dagorin jidatnya berbekas ya. Berbekasnya itu karena sujud, Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang terbalik. Kalau lagi surat berjamaah, jadi imam, bacanya yang panjang. Kalau surat serangan sendiri, yang pendek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Asih, Pak. Ibu Asih nomor berapa? Belum, Pak. Baru mulai. Oh, baru mulai. Iya. Sudah bisa baca? Insya Allah. Insya Allah. Ibu Asih di mana? di Bekasi. Jadi syaratnya tidak ada syarat lain. Kelas C bisa baca, yang belum bisa baca harus masuk kelas B. Begitu. Baik, silakan. Uh, ayat ke berapa? Ayat ke-20. Surat 73. 73. Surat apa tadi? Surat Al uh, Ya, Muzammil. Iya, Al Muzammil. Maz Muzamil. Iya, nama suratnya juga minimal masa nggak tahu surat ya. ya kita latih, kita karena karena tidak belum familiar, belum terbiasa. Oleh sebab itu kita ya. mulai melatih diri untuk membiasakan nama surat. Ya. Baik, silakan. Ya. Ayat ke-20 diulang. Ke ya. Dari Inna. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirnya bukan nggak digeret, jangan ditarik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasail Sulusail Agak susah di situ Min, sulu, min sulusatil Bukan Itu titiknya di bawah Ibu sudah bisa kelas C belum? Kalau belum di kelas B ibu. Ya, solusayil bukan oh, tak iya, itu. Mm -hmm. Ya. Uh, dari mana nih? Dari min aja. Ya, solusayil. Ming sulusayil. Pendek, semua pendek kosar. Ming sulusayil laili wa nisfahu wa sula wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak ma'ak ma'ak Jangan kau kalahkan. Ma'ak. Ma'ak kita gitu ya. Mhm. Wallahu, yuqaddirul laili wan nahar. Laila dong Ibu. Oh iya Allah. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alaima. Alima. Oh Ibu belum jelas ya berarti ya. Alima allang tuh فاحفظوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عليما Pendek. علم سَيَكُونُ مِنْكُمْ سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يض يضربون yadribuna fil ardi bay. Yabet terbalik. Yabtagu ibu bukan bayi. Oh iya. fil aradi ya Pendek. fil ardi ya betul ya fadlillah. Min fadlillah Jangan dikolok kan Min fadlil. Fad gitu ya. Ya. min fad. Min fad لله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر itu kalah baru fak gitu gitu. iya فقرؤوا ما تيسر منه minhu minah kalau dihentikan Hah? minah kalau dihentikan, mm -mm. Oh. boleh dihentikan. Tapi bisa teruskan. kan? Ya harus harus terus. Oh. Tapi kalau dihentikan kepaksa ada wau boleh juga dari wakimus. Oh, okay. Gitu. Wa akimus salah wa akimus ya. Wa akimus salat wa atus Alif bukan ain wa atus wa atus zakat wa aqridullaha qaradan hasana wa ma تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه Min khair ya. من Ikhwa. خير تجدوه عند Hu-nya pendek. الله Tajiduhu indallah. تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم Za wa أجرا a'zama وأعظم أجرا ajro. Qalqalah ya. Ya. Wa aj wa azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ghafurur. Innallaha ghafurur rahim. Sebetulnya Ibu sudah bisa baca, mungkin grogi, mungkin ya, harus iya, banyak grogi, baca ya. Jadi Ibu uh, belum saya catat iya, iya, nomornya. Ya, ya, ya. Ibu, uh, karena kelas C sendiri kita ngulang-ngulang terus. Hari ini iya. Muzamil, besok lagi Mudasir, terus sampai bawah. Iya, deh. Jadi uh, belum saya catat ya. Latihan dulu ya. Latihan. Baik, Ibu. Sama-sama. Iya. iya. Jadi ini adalah untuk memberikan motivasi biar ada peningkatan. Jangan begitu monoton Islam itu. Uh, bahkan ada dalam sebuah keterangan kalau hari ini sama seperti kemarin itu rugi katanya. Itu kalau apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin itu mah sangat-sangat dilaknat. Hari ini sama dengan hari kemarin aja rugi. Ya, prinsip dagang kan begitu dalam Islam seperti itu. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baik. Jadi untuk memotivasi untuk selalu belajar. Ya sayang ya bisa baca Quran tapi tajwidnya nggak paham gitu. Mending kalau yang pas dibacanya benar, kalau yang salah gimana? Ini jadi apa? nggak tahu. Ini nggak tahu juga. Assalamualaikum. Ya, silakan. 858 23 Waalaikumsalam. Siapa ini? Nomor 4. Eh, dikirain yang iseng dari tadi. Ah. Sok, satu silakan. Ayat ke berapa? Ayat ke-20. Surat? Surat ke-73. Surat apa? Jamil. Mujamil. Muzammil. <laughs> Ada tasjidnya ya latihan kan? Kita jarang jarang ngucapin jadi agak pelo lidah kita susah. Al muzammil, muzammil, al muzammil. Z-nya dua ya. Itu kalau, kalau dilatihkan kan di sini tulisannya tetap si Z-nya dua. Al muzammil. Baik ayat kedua persilakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang suaranya, hilang. Mm -mm. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil laili wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka Wallahu yuqaddirul laila wan nahara alima al tah Tuh, su. Kenapa berhenti? Kenapa disambung dipaksain? Kan di situ ada wakaf. Al wakfu aula dihentikan lebih utama makan pete rokok itu lebih baik tidak. Kenapa dipaksain mah? Hah? <laughs> kan ada tuh, ada wakafnya nggak kelihatan. Nahar ya. Mm -mm. Itu kan al wakfu aula dihentikan lebih utama ya sudah mending berhenti saja. Wanahar kita gitu ya. Terus dari alima. Alima Allah tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه Kenapa وأقيموا idha ihwa? Kenapa ming? yang mana? Minhu Iya, kenapa dia baca ihwa? Faqra'u ma tayassara minhu wa aki. Nah, itu boleh nyambung, bukan harus di situ mah wakaf lah. kalau berhenti juga harus ngulang kan? Iya. Mm -hmm, sok. Faqra'u ma tayassara min huwa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Bismillahirrahmanirrahim. I Yang mana? dari atas dari yang dibaca. Baka, Iya. uh, gunah, In I-nya tadi kosar, in gunah, ada berapa huruf gunah? dua, Apa aja? nun bertasdid dan mim bertasdid. Halaman tiga tiga belas. Tak pernah tahu halaman heran. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqu. Matobi'i. Mu'ad ad. Kolkola. Ada berapa huruf kolkola? <laughs> Ada lima. Nah, apa aja? Baju di toko. Terkumpul dalam? Baju di toko. Atau? Kotbu jadi. Halaman? Empat enam. Empat enam. Ih, nggak pernah hafal. Adna. Mat asli. Mil. Uh, ifa. Ada berapa huruf ifa? 15. Apa aja? Tak sa, zal, dal, zal, eh, ro. Zai. zim sin, shin, sodot, to, zo, pakoka. Mesul, sayil, lil, alif lam? Alif lam, samsi. Samsi ya. Nah, eh, di, itu kan dibaca karena setelah alif lam ketemu lam lagi, Neng. Itu kalau yang biasa kan setelah alif lam ketemu huruf komariah. Iya. Ya atau ke samsia Ini setelah lipamnya ketemu lam jadi nggak kelihatan, ya. Ya, lamnya nggak ditulis dua gitu, mm, pakai tasdid. Gitu pakai gitu. Karena setelah lipam ketemu huruf lam lagi. Dan iya. suruh saya lai lai lin huruf lin. Lail. Uh, eh, mati. Kalau di kalau dihentikan. Tidak dihentikan ada yang panjang nggak? Tidak. Tidak. Dan suruh saya laini sila nisfahu. Sila. Matsila kosiro. Nah, sila kosiro ketemu alif Wa nisfahu wa thuluthahu. Madsila qasila. Wa ta'i. Maja ismul fasil. S. Eh, mad wajib mutasil. Halaman 38 nomor 1. Wa ta'i ta'ifatum tum. Uh, eh, tanwin ketemu eh idgomim Eh. Idgom? Hmm. Midgom mimi, mamim ketemu mim. Ini tanwin ketemu mim. Uh, idgom biguna. Biguna. Ada berapa huruf idgom? ada enam. Terkumpul dalam? Idgom dibagi? Dua. Satu idgom? Biguna. Dan? Bilaguna. Biguna hurufnya? Yanmu. Bilaguna? Lamro. Eh, itu tuh biguna tuh. Wa ta'ifatum minal ma'ak ma'ak ma'ak ma'ak gitu ya. Wallah Allahnya dibaca? Tebal. Kenapa dibaca tafhim? E, karena sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Iya, sebelum lafaz Allah baris atas gitu, boleh. Kapan tipis? Kalau sebelum rapat Allah berbaris, baris bawah. Ya, susah-susah. Nabila tuh belajarnya begitu tuh anak kecil. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ya udah ah. Dah, makasih. Iya. Hmm, lebih. Assalamualaikum Lihat satu lagi, 85904785 Wah, saya takut, enggak ya Kalau dia enggak siapa, enggak ditanya Assalamualaikum Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa ini? Yunar Ustaz. Siapa? Yunar. Yunar. Iya. Di Bekasi. Iya. Kewani aja. Nomor berapa? 24. 24. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Jangan ditahan. I-nya jangan. In an yang ditahan. I-nya jangan ditahan. Inna rabbaka la Ya'lamu Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu fasul Wa sulusahu Dari Wa nisfahu Wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal laili Minal laili ladzina ma'ak Ma'ak. ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allam تخشوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون ير Yadribu. wa akharuna yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillahi Doknya miafab gitu buat uh, lidahnya ke ujung ke mulut ditutup mulutnya sama lidah miaf ujung lidah miafab lil dari miafab من فضل الله وأخ- وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا hasana mad. Mat, ini mat, Kenapa mad mad? Fatah dua dibaca satu Iya, terus wama وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد min khairin ada tanwin di situ. Ada tanwin kan? Iya, ada. Mm-mm, jadi ihfa dong. iya. Ada berapa huruf ihfa? Ada 14. Hmm. Eh 15. Apa aja? Tata, dazal, Mhm. ro, zai, Hmm, zaiji, bro. Zai itu itu zai, jim, sin, sin, shot, sin, shin dulu. sin, shot, dot, todo, fakoka. Fakoka. Terus min khairin tajiduhu indallah. Min khairin tajidu min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dama ajra. Wa a'dama. Wa a'dama ajra. Masih ba ba so titik ini ta titik z h o. Wa a'dama ajra. Wa a'dama ajra. Nah gitu. Terus Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Matobi ketemu Hamzah? Mat wajib mutasir. Matobi ketemu alif? Mat jais munfasir. Matobi ketemu satu alif, satu huruf dihidupkan, dibatikan. <laughs> Haha, jadi lol. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mat arid? Mat arid disukur. Matobi ketemu huruf mutasir Mat silah Lajim. Mat Musakol kali oh, iya. Masila Kosiro ketemu Alif baru Masila Towila Nah itu belajar lagi ya Iya Oke okay. Untuk C adalah peningkatan kualitas Yang belum siap jangan iya. Oke, okay, terima kasih. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi talim majelis talim rumah yatim silakan di 0812 8287881. 0812-8287881 Alhamdulillah tadi saya baru lihat rumah yatimnya sudah megah banget Wah tingkat Alhamdulillah sebentar lagi selesai insya Allah uh, eh, Hanya tinggal butuh dananya ini ya renovasinya Baik terima kasih atas kebersamanya. Bila hitabik ikhwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh